Ya, langsung saja kita sambut Cak Percil. Yes. beneran hanya kepadamu Sayang aku cinta padamu Cinta beneran hanya kepada Ayo Ayo Suara deh Selamat pagi menjelang siang Pak Bupati, Pak Haji Arianto terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih apa wis diwenehi? Menawa niku dikeki matur nuwun sik ndak apa-apa. Iki luar biasa. Banyak lautan manusia di depan kita, Pak. Hebat sekali. Hebat. Warga masyarakat Pati tumplek blek ning alun-alun. Tapi ya. anehnya, tak percaya Cak hengki, semua kok ngadep ke sini ya. Goblok ngadep rono terus ngoyoh kowe goblok lho rumah saku. Ngono oh, dadak ditakoni. Hebat sekali. ya, Luar biasa. Luar biasa Pati istimewa. Istimewa sekali. Nuwun sewu, eh, kalau tadi ini acaranya kan eh, apa itu namanya? Milenial Road Safety Safety mas, safety. Safety apa safety? Safety. Safety. Safety itu apa artinya? Millennial road safety. Nah. millennial. Safety ora keamanan dah. Lah iya maksudnya menjaga keamanan di jalan. Aku mau nih Juwono tukaran karo lantas kene. Lo lo lo lo. awakmu kok tukaran. Lho eh, berarti lah iya, ngikuti aturan ah, aturan Kurang mematuhi aturan. Aku mematuhi tapi lantas. E, lah nyapa kok tukaran? Jarene aku kok jarene kurang apa ki konsisten iki lho. Lah piye maksude piye? Aku sepeda montoran ning omahe Mas Joko lho. Ya tu teko kono ning perapatan lah kok disemprit to jangkrik tenan. Lah sebabe apa? Yo mbok. Oh, berarti awakmu gak nggawa Gak e, mbok sumpah sampe muni klok kok helmku. Eh, klok iki apa wis dol apa piye? Lah helm rusak. Ora rusak. rusak. Ora surat-surat. Gawa surat komplit. Lah kok tak tengok, loh kesalahan saya apa bro? Loh sepion berarti? Sepion apa? Kelengkapan sepeda motor Anak. komplit? Komplit. Lah apa? Kamu itu nggak konsisten Mas Percil. lo kok bisa? Itu pedamu kamu kamu apa? Yamaha. Loh jaketnya Honda. Terus helm Suzuki itu namanya nggak konsisten. Mergo nggak gak konsisten ditilang. Akhirnya tak walek wong aku dagelan. Iya. Aku dagelan. Terus sama dadi apa, Bos? Lantas. Lah kuwi topine lantas. Klambine lantas. Pulpene apa pilot. Oh, sampean ora konsisten. Eh, ah, berarti yang keliru itu kamu. Tapi luar biasa, kita hibur pada siang hari ini. Bener. Nadanya G kalau enggak G, W kalau enggak WC, Mas. Loh, loh, loh, loh. Permintaan lagu? Lagunya apa lagunya? Yang sebelah sana minta apa? pamer bojo. Oke oke oke. Sudah. Kowe ya. kupinge budek poe ngarep wis jalukna. Ah. Apa? Oke, siap siap. Eh, eh, apa? Oke, oke. Apa? Dikasih lagu spesial untuk warga masyarakat Pati. Korban banci. Hei, hei, Hey, kamu janji. jangan bilang begitu. Kamu itu tidak boleh memelesetkan eh, kata-kata. Ah, iya, yang iya. benar itu korban janji di sini ki Satlantas yang punya iya, iya. yang punya gawe catatan polisi. polisi. apa sih arti polisi? Po. po. Podo rukun karo masyarakat. Li. Li. Lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Si. Siap siaga ngemban tugas pemerintah juga atasan. Wah, Tepuk tangan untuk polisi. Pak Polisi. Mas Percil, wis genah. Dirasani karo Pak Kapolres. Pak anu ya, Pak John. Pak John ya. Wesley Arifin ya. dirasani. Ya, Mas Percil kok bar acara iki ora oleh mulih. Arep dikeki kenang-kenangan. makasih Pak John. <laughs> Pak John iki ngono ki nyapo. Kaos biru. Iya, terima kasih Pak. Tulisannya tahanan oh, Polres. Tahu aku. Aku malam biyen tahanan Hongkong eh ping rupane malah. Polisi itu ya, tegas. tegas. Makanya polisi itu punya mutu. Ya, Mutunya promoter. Promoter. Artinya, profesional, modern, modern dan terpercaya. terpercaya. Wow. Polri. Nah, apa kuwi? Kuwi apa mutunya apa? Mutunya polisi. Polisi. Lah Pro... Linmas roh mutune gue. Linmas. Mutune oh. anak ah, no. Apa Linmas? Becek ketite olo ketoro. Lah lah lah Nadanya G, Mas. Oke. okay. Dikasih lagu untuk warga masyarakat tadi. Suara Wiki nyanyi apa? Eh, wiki korban janji yo. Korban janji. C c c c c c c c c c. Kita coba. Tanpa welas kue lunga biyen kae. Eh, tak ono. Ora mesak. Ora ngerti nada. Ora ngerti nada. Ora ngerti nada. Lambemu, lambemu. Sing kae iki kono. Eh, Mas. Biasa, biasa. Tanpa tanpa welas kue lunga piye kae. Kurang, Ora mesakne. Kurang aku sithik. Eh. eh, sing kene iki kurban janji, sing kene aja. Eh. Tanpa, tanpa. tanpa tanpa tanpa welas kowe lunga pian kae eh ora mesare kowe iki sapa ora ya tok cengelmu kok ono ora percaya suarane kuntet api apa elek ya tek ono suarane kuntet api apa elek elek iya elek obangga lho <laughs> kalau lu ngomong elek. Lah lah lah kelar budek kowe budek. Lho sing ngene coba yang sini. Suaranya kundat tapi apa lah? <laughs> Piye iki bocah tahu semuanya. Coba yang hadir semuanya ini. Suaranya kundat api apa lah? Elek. Makasih. Wong suara bukit rapena loh. Nadanya sembarang mas. Kalau saya nadanya sembarang. Ya, yuk korban janji. Dan dan pawanas be. gitar mas wah jangkrik iso nyanyi ya iso nyanyi ya iso ya gue ora sombong tung keripik hai tulang kayer kalau bibir tergigit mata kok kiyer kiyer apa tung keripik <laughs> hai tulang bawah, engke mangane sidi mae adangi kurang lagune apa kowe eh, coba ah amyor amin amin ah, penyanyi aja. Minggir, minggir. Oh iya iya. Harus saya nyanyi. Kita itu sebagai penyanyi profesional. Iya, iya, iya. Pada siang hari ini Yuk kita sambut bersama-sama hadirin. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh Bang Haji. <laughs> Mas Berce. Iya Bang Haji. Ini Mas Hengki. <laughs> iya, iya Bang Haji. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Iya Bang Haji. Uh, ketemu dengan Mas Berce. Iya Bang Haji. Ini Mas Dirbu benar. Iya, iya benar. Yang pernah di penjara di Hong Kong. Iya Bang Haji, iya Bang. Iya, iya Bang. Ya. Yuk coba G-nya, G-nya, coba G-nya untuk memanggil Ratna Antika. Oh iya, oke. Okay. Lagunya. minor minor mas minor sayang aku bukanlah bantoi yang tak pernah pulang dan kapan pasti dia datang sabar saya sabarlah sebab Aku pasti pulang karena aku bukan aku bukan Rantoi Toyi. Robana hatina fitunya. Nah, Wabil itu depan apa sayang? Hmm. Lagi omong eh, lagi. Eh, eh, tangan Dani tuh. berarti wong wong itu ngerti kabeh lo bahasamu, Mas. ngerti kabeh. Ngomong bener guyu, kowe ngerti artinya apa ibu? Ngerti? Sementing dia muni orang ngerti. Ratna Antika. Ratna Antika. Hehehe. seleng ini eh. bucah ayu ini ngorodok ra waras eh waras Ratna ini yang ah, Masya Allah cantik Jawa Timur ini Ratna eh tapi lah ini apa-apa ini karo bujuku iya bujumu merongos ya paham tak aku mungkin ayu bujumu Merongos piye to ge sumeh lho. Sumeh 24 jam merongos ya ora sumeh kok. Tapi kan lumayan iso nggih bukan botol ya, lumayan. Heeh, oh, aku lak rono ki ben isukno. Mbak Yu jenengan mriki cetok ngono. Nyenyek, nyenyek. Nyenyek, eh, nyenyek. Saiki wis tak tombokne pariyo. Eh, eh, Bojomu. Umpama ning Mbak Ratna. Aku. Dirayu. Aku dirayu ya. Aku dirayu coba. Sapa sing rayu dhisik? semua tadi lagu Indonesia, yeah. lagu Jawa, yeah. juga Banyuwangi sudah. Okay. Iya. Yeah. Sekarang uh, langsung ke luar. Oh iya. iya. Luar. luar. rik rege Mister Oh. Suaranya penak padahal rupanya kok genset tuh penak ya soalnya. Yang klek. Wah kok genset iya, iya, Enak enak enak. Tu sama nih laga. Rik rik rege Mister samane laga jesi muciku mu mm-hmm. jesi curane laga nil merah nil gaya lucu ke wah tan gentenan jangkrik aleh heh rene ndang heh apa iki lho aku mapan nih lo. Ijane iya, iya, aku mau lali. Terus no, terus no. Gini. Eh, eh, eh, coba, coba. Geri, geri. Loh. Enak rasane. Terus. Geri, geri. Enak rasane. Eh, iki kita setruk kok bocah. Ditumpah. Eh, eh kok lu masak kok. Kalau kamu lagunya apa sayang? Mau, mau bawakan lagu apa? Lagunya apa Mbak Ratna? Saya malah bingung mau bawain lagu apa ini. Ah itu dulu, sini, sini dulu, sini. MC iya. Nono, MC Nono. MC Nono. Hei, hei, hei. Oh, berpegi ini kantor lho, kok mas aku. Durung nih tangga-tangga nih kok so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih bersama acara Millennial Road Safety Festival. Oh. Pada siang hari ini. Yeah. Yuk kita sambut hadirnya penyanyi kita pelantun ke Jawa Timur ya. untuk menyambut hari Ramadan. Yo. Oh, Sodek ya, Ramadan bareng nyapa ya, ya bro, hadirnya artis dari Jawa Timur coy. Teko Kediri bro, getok gedang Kediri. Keliru. Eh, uh, duduk kok Kediri? Kok keliru aku duduk Kediri? Weh, endi ta sini? Malang. Lah liwatmu ora Kediri to? Iya ya iya, liwat. Iya padha ae liwat to ya. Ya pokoke liwat kono kuwi. Aduh. <laughs> Hey, ya, Hadirnya lagunya apa kalau enggak? Apa mau ya MC eh, lali. Oh. Sayur kol. Iya, ya. Sayur kol, Bro. Eh, kleru, kleru. Sama sayur kol sabjai koloke. Hey, nasi goreng. Di panganan. Katanya Ratna bukan sayur kol. Iya. Balik sama masih bersama sayur kol. Ya hadirnya Ratna Antika masih bersama Sayur. Ya hadirnya bareng-bareng hadirnya Mongkle Mongkle. Manhattan. Iya iya, iya iya. Judulnya lagunya Sayur. Kal. Hey, Melan. Soket bareng-bareng ya. Oke. Okay. Barat ya, ya Mas Hengki Mas Kundet penontonnya saya luar biasa luar dia masih hebat jogetnya masih penuh energi Mbak Ratna ya. padahal panas loh ya walaupun panas, tidak memperdulikan tidak memperdulikan buat buat golek opo yang ini yo golek duit opo tak delok tak delok ini cek iki maringin nenek banyu teko Duh. Tenan kok piye? Lah kuwi lho selange wis diselengon lho kok goblokmu mripatmu PC rumah saku sekti tenan. Oh, rumah saku. Oh, wis disiap didolor Disiapi. Sebelum itu. Ha. Yuk, Dek. Yuk. Pulang. Sini, Ayo, Dek, pulang, Dek. Oke. Okay. Pulang dulu. Ah. Belum, belum, belum. Kita oh, putar aja dulu. Oh, iya. oh iya, iya, iya. iya. Kita putar aja dulu. Kita putar situ. Ya. Karena apa? Kita Karena mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh, terima kasih banyak. Bapak Kapolres Pati, ya. Bapak Bupati, terima kasih Bapak. Bapak. Juga Bapak Samududang. Kapolri, ya, Bapak Rino ya Terima kasih. Uh, keripik gedang godong telo, sidik edan pokok roto. roto. Okay. Ya para, Apa dhewe lebuneh biar disambut masih ah. bersama. Masih. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi